Sore ini kembali kita diberi kesempatan kemudahan dan kemampuan untuk kita duduk mengambil warisan dari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ilmu. Di mana beliau sampaikan man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki seorang mendapat kebaikan Allah Ta'ala jadikan ia faham terhadap agama ini. baik laki-laki ataupun wanita yang Allah beri kebaikan sama ia bisa memahami agama ini diberi kepahaman oleh Allah pada agamanya sehingga dia tahu mana yang baik mana yang buruk mana yang dicinta Allah mana yang dibenci dan ia berusaha untuk selalu mencari ridho Allah taala Ikhwati fiddin azan wa iyakum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allah bima atahu Sungguh bahagia orang yang Allah taala Orang yang Allah beri dia nikmat Islam. Allah beri ia rizki cukup. Dan Allah jadikan jiwanya kona'ah. Perhatikan ikhwati fidin azanil iyakum. Bahwa kebahagiaan itu sudah Allah berikan kepada kita kuncinya. Dan perbendaraannya ada pada kita semuanya. Pertama, Allah telah beri kita Islam. Kedua, Allah telah cukupi rizki kita. Tinggal satu lagi, bisakah kita kona'ah? Inilah kajian kita. Bagaimana wanita khususnya sebagai istri salihah bisa kona'ah. Karena sungguh kebahagiaan itu hanya ada pada dua tempat. Dikatakan bahagia itu ada pada dua tempat yaitu pertama fi qalbin qanu ada pada hati yang qanaah wa nafsin tumaninatin bima qadallah saya ulangi as-sa'adatu fi mawdi'aini Bahagia ada di dua tempat. Fi qalbin qanu bima atahu Allah wa nafsin mutmain bima qadahu Allah. Di sinilah bahagia. Pertama pada hati yang qanaah dengan apa yang Allah berikan padanya. Yang kedua pada jiwa yang tenang tentram dengan apa yang telah Allah putuskan baginya. Disitulah letak kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena ya fila barakallahu fikum dalam hadis beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tadi sungguh benar-benar bahagia orang yang Allah beri nikmat Islam dan itu sudah kita rasakan. Kita dapatkan. Yang kedua Allah cukupi rizkinya. Dan itu satu kepastian. Di mana Allah pasti mencukupi rizki seluruh makhluknya. Hanya terkadang kitalah yang terlalu ambisi dalam rizki. Meminta banyak permintaan dan banyak keinginan itu sehingga seringkali membuat sedih dan kesedihan ketika keinginan tidak kunjung diberi apa yang diinginkan permintaan tidak kunjung diberi apa yang diminta padahal Allah sudah cukupi kita dengan karunia-Nya tanpa diminta sehingga beliau katakan kalau kita punya yang ketiga kona'ah dengan apa yang Allah berikan disitulah sebenarnya kekayaan engkau dapatkan. Dalam hadis yang lain beliau sampaikan Rasulullah bersabda waqna bima ataqallah takun aghnan nas. Kamu qanaahlah dengan apa yang telah Allah berikan padamu, niscaya engkau akan jadi manusia paling kaya. Apa itu kona'ah? Menerima riba dengan pemberian Allah Ta'ala. Apa yang Allah berikan, dia riba. Adapun dia tetap berharap kepada Allah akan terus memberi tambahan karunianya dan ia pun berusaha dengan mensyukuri yang diterima. Karena itu cara untuk dapat tambahan nikmat. Bukankah sudah Allah katakan, La in syakartum la azidannakum. Jika benar kalian syukur, pasti Allah tambah rizki bagi kalian. Wala in kafartum, tapi jika kalian kufur, inna adabila la syadid Sungguh azabku pedih. Dan yang paling menyedihkan itu di dunia ketika Allah cabut nikmat dari seorang hamba. Siapa yang memberi nikmat? Misal, mata yang semula bisa lihat indahnya dunia tiba-tiba buta naudzubillah apa yang terjadi sedih karena gelap segalanya hitam tak ada lagi cahaya dilihat Na'udzubillah. Apalagi kalau dicabut nikmat yaitu nafasmu berhenti, tidak lagi bisa bernafas. amin terjadi? Hah? Kalau nafsu berhenti, Allah cabut, tidak lagi bernafas, mati. Ingat, ya, barakallahu fikum. Sehingga antum catat baik-baik. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, Lau kunta qalban qanu'a anta wal malikud dunya sawa kalau engkau punya hati kona'ah maka engkau dan raja-raja dunia itu sama kalau orang-orang di dunia para raja mereka itu tenang ketika punya kekuasaan yang besar wilayahnya luas kekayaannya berlimpah. Toh? Dia puas. <coughs> Itu para raja. Sedangkan kalian cukup puas dengan karunia Allah Ta'ala. Di situ samanya. Jangan amasa sama. Hadirin yang dimulakan Allah. Ingat. ya Kalau kita dalam hati ada sifat rakus, ambisi, ya, ini tidak akan pernah kita bisa bersyukur. Maka kalian para muslimat, hendaknya kalian perhatikan. Sungguh kona'ah wahai muslimat. Ya, Kenapa kita sampaikan muslimat? Karena ini kajian akhwat khususnya dan muslimat umumnya. Dan bagi kita sebenarnya karena ilmu. Muslimi sungguh kona'a itu adalah kebahagiaan semua ada di situ. Dan sebab kesenangan, kebahagiaan, ketentraman hati ada di situ. Ya, ketentraman jiwa ada di situ baik bagi individu maupun ya keluarga. Kalau suami punya sifat kona'ah, istri punya sifat kona'ah, maka lahirlah sakinah, mawaddah, warahmah. Karena apa? Suami tundukkan pandangan cukup dengan istrinya. Sehingga dia tidak liar pandangannya dan tidak buas syahwatnya. Dia terima apa yang Allah pilihkan untuknya dari istrinya. Begitupun wanita jika kona'ah, dia pun akan betah di rumah setia pada suaminya dan ia bisa laksanakan amanah Allah Ta'ala Rabbnya dia cukup dengan apa yang Allah pilihkan baginya dari suaminya. Dia cukup dengan karunia yang Allah berikan melalui suaminya. Dari nafkahnya. Dia tidak menuntut kerja sendiri di luar rumah. Mencari harta sendiri. Cukup dia terima yang dari suaminya. Kalaupun dia membantu usaha. Itu pun tidak meninggalkan tugas peran utamanya. Kalau wanita kona'a sungguh. Suami yang kona'a pun dia akan bisa mengamalkan firman Allah Ta'ala wa kullil mu'minina ayyaghuddu min absarihim katakan wahai nabi kepada mukminin untuk tundukan pandangan bisa karena sungguh jiwa manusia kalau mau diikuti nafsu tidak akan pernah ada puasnya dengan apa yang Allah berikan. Serasa istrinya nggak cantik, serasa istrinya belum dapat yang dia maukan dari istrinya. Mau wanita begini ganti lagi istri, mau yang begini ganti lagi, ganti lagi. Selamanya tidak dapatkan apa yang dicari. Kecewa dan kecewa. Penasaran dan penasaran itulah hawa nafsu. Sehingga makin menjerumuskan manusia pada jurang kebinasaan. Namun kalau ada kona'ah cukup nih dengan apa yang Allah berikannya. Dengan istri yang soleh yang didapatkannya. Tenang jiwanya. Barakallahu fikum. Dan sungguh wanita yang kona'ah dengan rizki Allah Ta'ala. Ya dia akan banyak bersyukur kepada suaminya. Dia akan menjadi kenikmatan yang terindah dari nikmat dunia. Dia akan berusaha bekerja sebaik mungkin menjalankan kerjaan tugas peran di rumah. Sehingga syaitan pun <clears throat> tidak lalu wasa menjebaknya menjerumuskannya. Karena keumuman wanita kalau keluar rumah ia mesti akan tampil untuk bagaimana layaknya. Dan memang itu tabiat wanita nggak pede kalau hanya apa adanya. Sehingga mau datang ke pesta walimah bersolek berdandan. Mau ke arisan kadang juga begitu. Mau ke keluarga begitu Mau pertemuan begitu. Karena memang sudah menjadi lazimnya, tabiatnya. Dan itu tidak dilarang memang. Namun ingat, kalau wanita itu punya sifat kona'ah, dia akan sanggup apa yang Allah katakan, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى Kalian wanita tinggallah di rumah-rumah kalian. Jangan kalian bersolek, berdandan, keluar rumah, mejeng. Seperti model wanita jahiliyah umumnya. Jangan kata Allah Ta'ala. Karena sungguh. Iwa fila barakallahu fikum. Kata Rasulullah SAW bahwa an-nisa atau wanita tukubila fi surati syaitan dilihat dari depan itu pun tampaknya syaitan artinya menggoda dubbira fi surati syaitan begitu pun tampak dari belakang dilihat dari belakang pun menggoda maka disilakan syaitan ya tampak syaitan menggoda dari depan orang terpesona tergoda dengan wajahnya matanya hidungnya bibirnya apalagi Ya semuanya. Kalau dari belakang tanpa apanya, bodinya, rambutnya, ininya, itunya. Ya ifa barakallahu fikum selalu menggoda itulah keadaannya sehingga supaya syaitan tidak bisa memperdaya kalian menjadi fitnah bagi laki-laki. Allah katakan kepada Nabi SAW, ya, ya ayuhan Nabi, kulli azwajika walinisa'il mu'minin Wahai Nabi, katakan suruhlah istri-istrimu, anak perempuanmu dan wanita-wanita mukminin ayudnina min jalabibihin supaya julurkan jilbab-jilbab mereka. Nah, ikhwati fidin Demikian yang dikatakan Allah Ta'ala. Sehingga kalian para wanita terimalah keputusan Allah pencipta kalian. Allah sudah menciptakan kalian sebaik-baik penciptaan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu yang terbaik buat kalian. Allah putuskan kalian tempatnya di rumah. Supaya kalian bisa maksimal untuk beribadah. Kalian ini dikatakan Nabi SAW kawarir. Seperti batu, apa seperti kaca kristal. Antum tahu kaca kristal kayak kaca mobil. Kalau kebentur, pecah, hancur. Eh? Pure, hancur. Mudah sekali hancur. Begitu wanita, kalau laki-laki tidak hati-hati, ya, atau kalian tidak terjaga, hancur. Dan yang paling parah kalau sudah hancur kehormatanmu. Siapa mau denganmu lagi kalau sudah hancur kehormatannya. Ibarat barang sudah rusak. Ya. Jangan sampai. Makanya Allah lindungi kalian. Dikatakan oleh sebagian ulama. Ya ibni Adam. Iza salak tasabin al-qana'ah fa aqalla syai'un yakfika fa illa dunya wa ma fiha la yakfika perhatikan wahai anak Adam apabila engkau tempuh jalan konaah dalam hidupmu ya ini ucapan bagus wahai anak Adam jika engkau tempuh jalan konaah dalam hidupmu maka sedikitnya yang kau dapatkan dari Allah pasti akan mencukupimu. Dan jika tidak punya sifat kona'ah dirimu, maka sungguh biarpun dunia semua milikmu, tidak akan bisa pernah engkau merasa cukup. Engkau tidak akan pernah merasa cukup. Walaupun dunia sudah didapatkan, pengen dua kalinya, pengen tiga kalinya, sehingga untuk orang-orang di surga itu mereka cukup dan dicukupi oleh Allah Ta'ala karena luasnya seluas langit dan bumi. Nah, ya fila barakallahu fikum. Ini bagi kita kalau ingin jadi orang yang kaya, bukan kita berbangga dengan banyaknya dan berlomba cari banyaknya harta. Tapi berusahalah jiwa kita untuk kona'ah dengan pemberian Allah Ta'ala. Sebab rizki itu Allah yang ngatur dan sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita mengharuskan banyak dan tidak mensyukuri yang kita terima yang ada, hal ini akan menyebabkan kita tidak pernah puas dan tidak akan pernah ya menerima kenyataan. Kemudian ya fila barakallahu fikum. Saya ulangi tadi, wai anak Adam, bila engkau tempuh cara hidupmu dengan kona'ah, maka sedikitnya yang kau terima dari Allah kan mencukupimu. Namun jika tidak kona'ah, maka sungguh biar dunia semua kau dapatkan, tidak akan pernah mencukupimu. Itulah yafila barakallahu fikum. Karena dia tidak kona'ah. Coba antum renungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama lahu hizat min ad-dunya wa Perhatikan hadis ini. Barang siapa yang di pagi hari seorang dapatkan keluarganya aman, harta, istri, anak semuanya aman, ya. Tiada musibah menimpa atau bencana mengenak mereka ia dapatkan badannya selamat, sehat, tiada keluhan, tiada penyakit diderita. Dan ia masih dapatkan makanan untuk hari itu. Sungguh ini orang bagikan dia dapatkan dunia dengan semua-semua yang ada. Eh? Coba antum perhatikan. Apalagi yang kau harapkan? Allah sudah beri kamu kekayaan yang luar biasa. Apa membuatmu sedih Cil? Lihat. Ini bagi para wanita muslimat renungkan. Supaya kalian menjadi wanita ahli surga. Dapat ridho Allah dengan ridho suami. Dan kalian termasuk yang bersyukur. Karena kebanyakan wanita di neraka itu sebabnya tidak syukur pada kebaikan suami. Ya. Padahal rezeki kalian itu Allah berikan cukup. Nah, ketika pagi kita lihat keluarga aman, tidak ada bencana, rumah, harta, semua aman. Badan sehat, tidak ada keluhan. Kemudian kita dapati hari ini masih ada makanan, saya yakin masih. Yang sudah dimasak belum dimakan. Yang kemarin dimasak belum habis. Masih ada sisa, betul? Yang belum dimasak di kulkas masih tersedia belum belanja lagi, tambah lagi. Begitu masih kurang, masih belum cukup. Wahai istri, apakah yang seperti itu samimu masih kurang menafkahimu? Sedangkan engkau dapatkan makanan untuk mengenyangkanmu. Perhatikan istri Rasulullah SAW Aisyah radhiallahu anha menuturkan. Pernah tiga bulan kurang lebih beliau tidak pernah masak, nggak penyalakan api. Ini diceritakan kepada keponakannya yaitu anaknya Asma. Abdullah bin Jubair radhiyallahu Kemudian dia tanya, "Wai bibi, lalu bagaimana engkau makan dengan Rasulullah SAW?" kula aswadaini. Kami hanya makan dua yang hitam, maksudnya air dan kurma. Hanya makan ini saja, air dan kurma. Berbulan-bulan tidak ada empat sehat lima sempurna istilahnya ya. Kalau empat sehat lima sempurna apa saja coba? Hah? Empat makanan sehat, karbohidratnya ada nasi. Kemudian apa? Vitaminnya ada, proteinnya ada. Terus apa lagi? Ditambah lagi susu penyempurna katanya. Lah antum ada semua kok. Ini bandingan dengan Rasulullah SAW cuma air dan kurma. Kira-kira kalau perempuan zaman kita ini sanggup nggak ya? Kalau kita bilang nggak sanggup, bilang kali engkau suami juga nggak sanggup. Seperti istrimu nggak sanggup, mungkin kita juga nggak sanggup. Terkadang suami sudah makan di rumah masih jajan di luar. Nggak puas dengan masakan istrinya atau memang kurang kenyang. Itulah kadang-kadang kurang konaahnya. Pala itu sudah masakan di rumah, masih juga beli di luar. Akhirnya anak-anaknya juga Umi juga masak di rumah, jajan lagi di luar. Terus kapan konaahnya dan disinilah hadirin sulitnya mendidik jiwa melatih untuk konaah. Di situ sulitnya. Dan bila barakallahu fikum dikatakan berikutnya innal qanaah Tutfi ala nafsi ridha wa sa'ada. Sungguh kona ini akan memberikan pada jiwa ya ridha bahagia wa tumanina tumanina dan ya yuwarisu sahibu izzah akan mewarisi pemiliknya mulia mewarisi kemuliaan bagi pemiliknya Orang-orang yang kona'ah itu akan menjadi mulia pemiliknya. Dikatakan dalam kisah Al Hasan radhiyallahu ya Imam Al Hasan dikatakan bahwa Qala al-A'rabi li ahli basrah Imam Al-Hasan, saya ulangi, rahimahullah bukan Al-Hasan putranya Ali. Imam Al-Hasan di Basrah. Berkata seorang Arabi kepada orang-orang penduduk Basrah, "Man sayyidu ahli hadil qaryah?" Siapakah penguasa negeri ini? Qalu Al-Hasan dikatakan pimpinannya yang paling mulianya Al-Hasan. Dia tanya, "Bima sadahum kenapa mereka menganggapnya sebagai pimpinan sayyid?" Ya, penghulunya, pimpinannya, pemukanya, tokohnya. Kenapa dikatakan itu sebagai tokohnya? Kalau mereka menjawab, ihtajanna su'ila ilmihi wastahnawa'an dunyahum." Karena Al Hasan rahimahullah taala ini memiliki keistimewaan pertama, manusia sangat butuh dengan ilmunya. Yang kedua, dia tidak butuh dengan harta manusia. Itu membuat dia mulia. Dia tidak butuh harta manusia. Sehingga orang tidak ada yang diberatkan, tidak ada yang direpoti. Ya. Sedangkan manusia sangat butuh ilmunya. Nah ini yang bikin manusia terus menghormatinya. Karena apa? Dengan sikap itulah ia dicintai manusia. Nah, ya fila kalau fikum kata Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah taala man sa'ala nas ma bi aidihim karihuhu wa abghaduhu Barang siapa yang suka minta yang ada pada manusia, maka manusia itu akan benci dan marah. Lama-lama benci, marah. Contoh saja ya. Biarpun antum tanam-tanaman kebun atau tomat atau lombok cabai di pinggir rumah. Tetangga antum Pagi minta, siang minta, lama-lama kamu bilang apa? Jangan minta terus. Atau antum punya sayuran bayam umpamanya. Pagi atau mau sayur dia sudah petik duluan. Besok lagi mau metik dia sudah duluan lagi. Kira-kira itu bilang apa? Belilah, jangan petik semuanya orang. Mungkin begitu. Ini menunjukkan manusia sifatnya. Ya. Kata Imam Nurajah, Siapa yang suka minta pada manusia yang dia punya, orang akan benci dia dan marah. Li'anal mal mahbubun naflin nufusi bani Adam. Karena harta itu sangat disukai dalam jiwa anak Adam. Orang itu sangat senang dunia, senang harta. Fa yuhibbuna wa yakrimuna Kata beliau, "Faman talaba minhum mayuhibbunahu" Siapa yang minta dari mereka apa yang disukainya, yang dicintainya, karihu Mereka akan benci pada hal itu. Jadi misalnya, orang kan senang uang. Kalau kamu minta uang dia, terus minta lagi, minta lagi. Lama-lama dia lari darimu, tinggalkan kamu. Enggak ah, suka, dia minta-minta terus. Orang tinggalkan kamu. Ya, Nggak suka. Mungkin kalau antum sudah tiap hari atau sering datang orang minta, lalu tuh lihat, uh itu orang mau datang, tutup nak pintu nak, bilang api nggak ada, paling bilang begitu atau bilang umi nggak ada, saking bencinya gitu loh, pasti datang minta, datang minta. Ya ikhwah barakallahu fikum. Itu kata Imam Raja. Karena jiwa manusia itu senang harta. Sehingga siapa minta dari mereka yang dicintainya. Akan bencal itu. Wa amma man jada ma fi aidin Namun kalau engkau zuhud menahan diri apa yang ada pada manusia ya wa'afa anhum dan engkau berusaha menahan menjaga hormatanmu fa innahum yuhibbuna maka engkau akan mereka cintai mereka akan mencintaimu mereka akan memuliakanmu karena hal itu engkau akan dijadikan tokoh oleh mereka, dihormati oleh mereka. Na'yafila barakallahu fikum. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun lin nisa'i <clears throat> Beliau katakan Wailun nisa'i man la humraini Dikatakan bahwasanya yang menyebabkan wanita itu celaka itu dua perkara. Ad-dahab wal fiddah emas dan perak. Ini sebagai lambang perhiasan yang disukai wanita. Kalau wanita sudah tomak, rakus, ambisi, ingin menumpuk emas, perak, celaka dia. Karena apa? Ini akan membawa dampak buruk pada keluarga pada suaminya juga pada dirinya sehingga kepada kalian para muslimat ittaqillah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala ya beliau katakan tadi wailun nisa'i minal ahmaraini celaka wanita karena dua perkara emas dan perak yang menyebabkan banyak wanita tidak kona'ah karena terdorong ambisinya. Lihat temennya pakai anting, mi iri. Apalagi anak wanita, kakaknya pakai anting, adiknya pasti iri. Apalagi adiknya pakai, kakaknya nggak pakai, pasti iri. Ya, begitulah makanya wanita susah dimadu karena memang pencemburu. Ya, Bukan bersaing dalam kebaikan, bermain dalam mengumpul harta. Kalau madu yang satu dikasih anting, satu minta. Satu dikasih kalung, satu minta. Kalau berlomba dalam begini, suami kecekik utang nantinya. Karena tuntutan terlalu berat. Ya. Itu penggambaran betapa mudahnya wanita tergoda dengan perhiasan. Bukan dengan madunya, dengan temannya. Pulang mas atau deng. Besok beli yang kayak ini loh. Ini anting ini sudah lama modelnya. Cincinku ini kan sudah lama. Beli yang begini. Padahal dia baru lihat temannya, ih punya ibu apa punya umum fulan bagus cincinnya. Dia pulang bilang suaminya, saya juga mau beli yang kayak gitu. Ya, bilang suaminya. Besok lagi lihat umum fulan pakai baju begini, bagus, ulang. Mas, beli baju yang begini, Mas. Terus itulah wanita kadang seperti itu. Ya, tidak ingin kalah dalam penampilan. Ingin wah dalam penampilan. Ini yang membuat wanita celaka. Tiada kona'ah. Walaupun memang tidak boleh kalian wanita karena saking kona adat zuhudnya. Baju satu-satunya dan gak pernah ganti. Taklim ya pakai itu ke pasar pakai itu, kerja pakai itu sehingga taklim temanmu cadarnya nggak dibuka karena mak bau kamu, bajunya nggak ganti-ganti. Jangan zuhud boleh tapi jangan begitulah. Hendaknya ambillah yang bagus, yang bersih sehingga ketemu temanmu, temanmu pun jadi jangan mentang-mentang ah kan hitam saja, nggak usah ganti, biar nggak pernah dicuci, nggak pernah ganti, mengganggu temanmu. Itu namanya bukan zuhud tapi jumud wanita yang keras hati. Tidak boleh begitu. Sedangkan Allah Ta'ala sendiri dalam Al-Quran kepada kaum laki-laki ketika mau ke masjid pun harus selalu ambil perhiasanmu. Bajumu yang rapi, bersih, ya hak parfum yang wangi. Itu ketika mau ke masjid supaya tidak mengganggu temannya yang sholat. Dan tidak boleh habis makan pete, jengkol, ataupun merokok ke masjid. Tetangganya keganggu. Baunya nggak enak. Ya, makan bawang mentah gitu loh. Ke masjid tidak kan boleh. Maka perhatikan para muslimat. Kalian takwalah kepada Allah Ta'ala. Dan <clears throat> temani suamimu dengan kona'ah Dampingi suamimu dalam hidup dengan kona'ah. Jangan kamu memandang pada wanita lain. Jangan memandang pada keluarga yang lain. Namun pandanglah suamimu dan kemampuannya. Syukurilah karunia Allah yang dilewatkan suamimu dan terimalah karunianya Allah Ta'ala. Apa yang dihasilkan suamimu terimalah, kona'ahlah. Ya. Karena sungguh ya fila barakallahu fikum. Kalau engkau bisa seperti itu. Engkau bisa kona'ah. Maka engkau akan menjadi sumber kebaikan dan kebahagiaan dalam keluarga. Berikut contoh bentuk wanita solihah dalam kona'ah. Ya, seperti apa contohnya? Sosok wanita yang kona'ah kayak apa sifatnya, muamalahnya. Bahwa azawjatus solihah konu'ah. Istri solihah yang kona'ah. Itu la tukallifu zawjaha ma la yutiku. Cirinya wanita solihah yang kona'ah dia tidak membebani suami yang suami tidak mampu. <clears throat> Dia sabar. Contohnya, kalau suaminya belum bisa memberikan mesin cuci ya sabar nyuci manual dulu. Sambil nabung sisa belanjanya ditabung sedikit-sedikit. Kalau sudah cukup tanya suaminya, Bang atau Mas, Deng, ini aku ada simpanan uang. Uang dari mana? Sisa belanja diumpul. Kiranya biar aku tidak terlalu berat. Ayo antar mana? Beli ya. Beli apa? Beli pembantu. Buat pembantu yang bisa masak, pembantu yang bisa menyuci, bukan yang bisa ngomong. LG atau Sharp atau apalagi mereknya? Mesin cuci merek apa saja itu? Ah, Daripada kamu suami bayar pembantu gaji tiap bulan ngasih makan tiap hari, lebih baik belikan mesin cuci, istri ringan mencucinya, tidak perlu pembantu untuk nyuci. Masak beli magicom, rice cooker, ya ringan. Itu kona'ah, ya kona'ah. Tapi kan caranya Artinya tidak membebani suami yang tidak mampu tadi. Pelan-pelan, sabar sampai mampu. Kalau suaminya mampu memberikan, ya suami yang baik berikan. Terus inja al mal sakarat atau sukirat. Kalau datang harta diberi suami harta, dia syukur. Wa indokol hal sobarot. Kalau kondisi suami sempit, ia sabar takhafullah fi zaujiha dia takut kepada Allah melanggar hak suaminya wa tuti'uhu fi ghairi maksiatin dia terus taat pada suami dalam hal yang bukan maksiat ini bentuk wanita qanaah ya saya ulangi dia tidak membebani suami yang tidak mampu ya sehingga suami tidak terlalu beban berat tanggungannya keduanya dia kalau diberi harta seberapapun syukur dan kalau sempit kondisinya dia sabar dia takut kepada Allah Azza wa Jalla melanggar hak suaminya ia taat pada suami dalam hal yang tidak maksiat itu bentuk ciri wanita solihat yang kona'ah. Sehingga ketika harta berlimpah dia tidak foya-foya. Dia tidak mubazir, tidak israf. Ya. Banyak berinfak. Kelebihan hartamu infakkan. <clears throat> Yang kedua, ucapan berikut bentuk kona'ah seorang wanita solihah dikatakan al-kona'atu wa tama' huma al-ghina wal fakr kona'ah dan rakus ini dua sama seperti kaya dan fakir farubama fakirun huwa agna minka konaatihi bisa jadi seringkali orang yang fakir itu dia lebih kaya darimu dari sebab konaahnya. Dan sebaliknya, warubama ghaniyun wa huwa minta minka bitama'nihi. Dan seringkali orang yang kaya dia tampak lebih fakir darimu karena rakusnya. Sebenarnya itu orangnya kaya, sudah banyak hartanya, tapi kerjanya lebih getol lebih susah lebih parah lebih apa namanya lebih susah payah tanpa hidupnya kayak susah ya gelisah sedangkan ini yang biasa-biasa tenang perhatikan ikhwan dan para umahat perhatikan kalau ada sosok laki-laki tenang hidupnya, tampak senang bawaannya, tentram, ayem begitu, ya. Perhatikan. Padahal dia miskin. Bukan orang kaya. Maka ketahuilah di balik laki-laki ini sosok wanita solihah itulah istrinya. Itulah istrinya. Bayangin Rasulullah SAW dengan istri banyak itu. Menjadi bahagia semua karena apa? Kona'ah. Coba kalau istri jangan kan sembilan kayak Rasulullah SAW. Ya, satu saja sudah kebingungan kita. Rumah masih ngontrak, dituntut bikin rumah. Motor masih kredit, dituntut beli motor. Eh, apalagi? Subhanallah. Kalau istri nggak ada konaahnya, suami sudah susah payah, siang kerja, peras keringat habis terkuras, banding tulang sampai sakit-sakit badannya, masih belum cukup, cukup. Karena istri tidak konaah. kali orang kaya lebih susah kayaknya hidupnya karena tomak, rakus. Tapi orang yang sederhana tenang. Kenapa? Tumak nina, konaah. Sehingga kun konu antaish ghaniyan. Jadilah engkau konaah pasti hidupmu akan jadi kaya atau cukup. Kamu konaahlah pasti hidupmu cukup. Saya tanya, antum pilih jadi orang kaya atau pilih jadi orang yang cukup? Pertanyaannya, milih kaya atau milih cukup? Hah? Cukup atau milih kaya? Cukup kaya. Begitu ya. Saya pilih cukup kaya. Cukup dan kaya raya. Ya itu yang susahnya. Cukup itu nggak mesti kaya raya. Orang kaya belum tentu cukup juga. Nyatanya orang kaya ada yang bakhil luar biasa. Karena apa? Katanya belum cukup. Saya mau ini, saya mau calon ini, saya mau naik ini, saya mau begini, saya mau begini. Angan-angannya terlalu banyak yang mau dimaukannya. Sehingga dengan harta yang miliaran pun tidak cukup-cukup. Itu kaya loh ya. Orang memandang kaya. Makanya orang yang seperti ini orang benci. Kenapa? Bakhilnya. Harta banyak dipinjemin gak boleh. Apalagi diminta. Eh, itu. Orang gak seneng. Tetangganya gak suka. Tapi kalau orang yang cukup. Apa yang bisa dibantu, dia bantu. Tetangganya dibantu, semua dibantu. Padahal dia gak kaya. Tapi dia bisa membantu. Kenapa? mencukupkan kebutuhannya, sisanya dibagikan ke saudaranya. Sehingga orang ini dicintai. Allah cinta dia, orang pun cinta padanya. Itu makanya kita minta cukup pada Allah Ta'ala. Kata Nabi SAW, ya, beliau katakan, Laisal ghina an kasratil Bukan yang kaya, yang banyak harta. Yang kaya itulah yang dia kaya jiwanya, cukup jiwanya. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Ma hadamad din mislul bid'ah wal wala afsadur rijal mislut tama." Tidak ada yang lebih merusak agama dibandingkan bid'ah. Dan tidak ada yang lebih merusak laki-laki dibanding sifat tomak. Kalau sifat rakus ini ada pada istrinya, maka suaminya akan sengsara hidupnya. Tidak pernah bisa mencukupi kebutuhannya. Diberi rumah sudah ini sudah masih kurang mas. Rumahnya bongkar, ganti model begini. Rumah dibongkar, mobil dijual, ganti yang begini. Nggak ada uang kredit. Subhanallah, apa nggak kecekik suaminya? Nah, Akhirnya di bank ini kredit sekian, di bank ini sekian, di bank ini sekian, bangkrut. Itu gara-gara istri yang rakus, tomak, hancur. Ya, nah agama hancur kalau bid'ah lebih menghancurkan. Sebab orang tertipu dikiranya baik padahal bid'ah. Nah, ya fila barakallahu fikum ittakhadhu minal qana'a sabilan liridha kalian jadikanlah kona'ah itu jalan untuk mencapai ribo. Fal hayatu la tu'til insan kulama yatamanna. Ingat bahwa hidup tidak akan memberikan kepada manusia semua yang diangan-angankan. Jangan kau ber angan-angan semua apa yang kau maukan akan diberi dalam hidup ini. Dunia terbatas. Tapi surga semua yang kau maukan Allah beri. Bedakan. Kalau sekarang kamu diberi semua yang kamu maukan surga berarti. Ingat. Ya. Dan kata Nabi SAW dalam hadis Layak 'alan ala nazamanun layu badil mar'u bima aghdal mal akan datang ma masa atau waktu akan datang zaman di mana ya seseorang itu tidak peduli dari mana harta didapat aminal halal am minal haram apakah dari hasil halal atau dari hasil haram yang penting saya kaya biar korupsi ini yang penting kaya daripada hidup miskin. Nah, dan itu model orang sekarang. Cari jabatan biar bisa kedudukan, punya kedudukan, cari jalan lain untuk cepat kaya, korupsi. Subhanallah, padahal kalau dia nggak punya jabatan sudah kaya raya. Ya, tapi karena hartanya untuk modal cari jabatan, berjabat jabatan, dia cari harta kembali, hanya rusak mencarinya. Andai kan dia kona'ah sampai anak cucu gak habis hartanya, tapi karena cari jabatan habis hartanya, setelah jabat jabatan korupsi jadinya. Itu tah kehidupan. Dan ini seringkali karena tuntutan istri yang tidak kona'ah. Barakallahu fikum. Demikian pada para wanita muslimat, nasihat sore ini mudah-mudahan menjadi pelajaran bermanfaat buat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.